الحمد لله الحمد لله الذي يكور الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Kaum muslimin jamaah salat Maghrib Masjid Bagong Raya yang saya muliakan rahimakumullah dan juga sahabat muslim, para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Alhamdulillah Malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita Saya diminta oleh beliau Al-Ustaz Al-Fadil Afifi Abdul Wadud meskipun saya sudah suwolo, tapi tetap dipaksa dan alhamdulillah ya mau juga saya ingin menyampaikan berhubung ini sudah mendekati bulan Zulhijjah maka saya ingatkan kepada kita semuanya kepada saya dan juga kepada antum sekalian untuk memanfaatkan semaksimal mungkin beberapa hari yang ada di bulan Zulhijjah khususnya yang awal dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia, keberkahan dan juga pahalanya kepada kita semuanya. Sekarang tanggal berapa? 31 26 28. Kok enggak ada yang sama? Ya, sekarang tanggal 28 Dzulqa'dah yang insya Allah berarti satu dua hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah ya, bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya terdapat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة خرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Sesungguhnya Bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat tersebut dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa nah kemudian apa saja empat bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Ashurul Hurum bulan-bulan haram dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inaz zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard wa inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun khurum, salah satun mutawaliyatun dhul qa'dati wa dhul hijjati wal muharrami wa rajab mudar alladhi baina jumadai wa sya'bana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Zaman itu berputar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada saat mencipta langit dan bumi. Dan sungguhnya bilangan bulan yang ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 bulan. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. tiga bulan berurutan yaitu Dzulhijjah ataupun Dzulqa'dah Dzulhijjah dan Muharram dan satu bulan yang bersendirian yaitu bulan Rojab yang ada di antara dua Jumadai yaitu Jumadil Ula, Jumadil Saniyah dan Sya'ban ya ada di antara dua Jumadai dan Sya'ban ya Jumadil Ula wa Jumadil Saniyah wa Sya'ban maka tengah-tengahnya adalah Rojab Mudhor Nah, pada bulan ini kata Allah Subhanahu wa taala kita dilarang untuk melakukan berbagai macam kezaliman. Ya. Apakah kemudian di selain bulan-bulan haram ini kezaliman diperkenankan untuk dilakukan? Maka jawabnya lah, jawabnya tidak. Namun sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, antum bisa cek di kitab tafsir Mukasir dari kalangan para ulama masa silam Ibn Rajab Al-Hambali dan yang lainnya bahwa maksud Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus pada empat bulan ini kita dilarang untuk berbuat kezaliman di antara kita adalah bahwa siapapun yang berbuat kezaliman pada bulan-bulan haram tersebut maka dia akan mendapatkan adab, akan mendapatkan siksa akan mendapatkan dosa yang lebih ketimbang kalau perbuatan kemaksiatan yang sama dilakukan di bulan-bulan selainnya demikian pula tatkala seorang pada bulan-bulan haram tersebut melakukan berbagai macam amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla maka mereka pun juga akan mendapatkan pahala yang berlebih kalau dibandingkan seandainya amalan-amalan soleh tersebut dilakukan pada bulan-bulan yang selainnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum Janganlah kalian pada bulan-bulan tersebut saling berbuat dolim ya, berbuat dolim kepada diri-diri kalian sendiri. Kalau kemudian berbuat dolim kepada sesama manusia, ini dilarang secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah perbuatan dolim kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri akan jauh lebih dahsyat akan jauh lebih besar dosanya. Dan perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala khususnya adalah di dalam peribadatan peribadatan yang dilakukannya. Di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan inna la zulmun adim ya, dalam surat Luqman sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik itu merupakan kezaliman. Ya, kezaliman yang teramat sangat besar. Nah, oleh karena itu ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa orang-orang jahiliyah saja ya kalau kita melihat asbab nuzul ayat ini mereka pada bulan-bulan ini memberhentikan hobi mereka. Hobinya apa? Berbunuh-bunuhan. Hobi mereka berperang. Mereka saja berhenti untuk sementara waktu. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Maka sudah sepantasnya bagi kita yang telah menyatakan diri kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jal ya untuk bisa lebih baik ketimbang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah masa dahulu. Kita meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, lebih-lebih lagi adalah kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla dan kita berupaya untuk memanfaatkan ya bulan-bulan tersebut guna melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara bulan-bulan tersebut tadi sudah kita sampaikan satu diantaranya adalah bulan Zulhijjah bulan Zulhijjah dan lebih spesifik lagi dari bulan Zulhijjah ini ya hanya dalam beberapa hari yang awal ya 10 hari yang awal plus ditambah dengan tiga hari setelahnya yaitu Yaumul Qor Yaumul Tashrik yaitu hari-hari Tashrik Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan 10 hari yang awal ini dijadikan sebagai sumpah di dalam salah satu ayatnya wal fajar walayalin ashar demi waktu fajar dan demi malam-malam yang jumlahnya 10 memang bahwa sebagian para ulama mufassirin menafsirkan layalin ashar itu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan namun sebagian ulama yang lain bahkan dari kalangan para sahabat tabi'i dan tabiut tabi'i mereka merojihkan yang lebih kuat 10 hari ataupun 10 malam itu adalah 10 malam 10 hari yang ada di bulan Zulhijjah yang awal. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan e, para ulama yang lain dari kalangan para ulama salaf. Ya, 10 hari yang Allah jadikan sebagai alat untuk bersumpah adalah 10 hari yang awal di e, eh, 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Nah pada 10 hari ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allah min hadhil ayyam yakni ayyamul asyar Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dalika bi syai'in. Tidak ada hari di mana amal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada hari yang 10 ini, yaitu hari 10 hari yang awal di bulan Dhul Hijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad fisabilillah. Tidak juga jihad fisabilillah itu melebihi keutamanya dari amalan yang dilakukan pada 10 hari yang awal di bulan Dhul Hijjah. Maka kata Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah. Ya, padahal kita tahu jihad fisabilillah adalah amal yang sangat-sangat agung yang dengannya Islam dan kaum muslimin akan menjadi jaya dunia dan akhirat. Namun ternyata amal ini pun tidak akan bisa melebihi keutamaannya amal-amal soleh yang lain yang dilakukan pada 10 hari yang awal pada bulan Zulhijjah. Namun Rasulullah mengecualikan kecuali kecuali orang yang berjihad pergi dengan membawa jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun darinya. Alias orang tadi meninggal di dalam menjalankan jihad visabilillah Hartanya bablas, nyawanya pun lepas. Ini baru yang bisa melebihi keutamanya dari amalan-amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Nah, apa saja amalan-amalan soleh yang ada pada 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah yang pertama jelas adalah menunaikan ibadah haji dan umroh ya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala al umratu ilal umrati kaffaratun ma bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa' ilal jannah Seseorang yang menjalankan ibadah satu umroh dengan umroh yang lain, maka ibadah-ibadah ini akan menjadi penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Dan bahwa haji yang mabrur balasannya tidak lain kecuali al-jannah, kecuali surga. Oleh karena itu, ya ikhwati wa akhwati filah sekalian yang telah memiliki kemampuan ya untuk menunaikan satu di antara keduanya atau bahkan dua-duanya yaitu ibadah haji ya, ibadah haji jelas sudah mencakup di dalamnya umroh maka segeralah lakukan lebih-lebih lagi mohon maaf yang umurnya sudah sepuh yang kalau bahasa kita mungkin nyawanya itu sudah mintip-mintip di ubun-ubun maka ini kalau misalnya mau daftar haji sekarang rata-rata ngantrinya antara 15 sampai 20 tahun. Padahal umurnya bisa sudah 65 tahun, nyampe enggak nanti. Maka mending kemudian segera daftar umroh. Karena umroh menurut pendapat yang kuat hukumnya adalah wajib meskipun bukan menjadi rukun Islam, tapi sebuah kewajiban. Artinya seorang yang telah memiliki kemampuan namun tidak berangkat sampai mati, maka dia pun berdosa. Nah, umrah yang dilakukan ini akan menjadi penghapus dosa dan dosa apa? Maka jumhur ulama menyatakan yaitu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil secara umum. Meskipun terkadang nanti ada dosa besar yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amal soleh. Namun secara umum adalah dosa-dosa yang kecil. Terbukti dengan sabda beliau yang lain, "Idza ujtuni batil kabair", manakala seorang meninggalkan dosa-dosa yang besar. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dan haji ya meskipun e, nilainya mungkin bagi sebagian kita dianggap sebagai sesuatu yang mahal, namun hakikatnya adalah sangat-sangat murah ya haji taruhlah kita ngambil yang plus sambil diakali oleh orang yang menyelenggarakannya 500 juta misalnya gitu ya karena ada yang saking plusnya itu plus banget kali itu ya sampai 500 juta bagi orang yang mampu itu tetap murah kenapa karena hadiah balasan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan nilainya tidak akan terbeli dengan 500 juta bisa kita bayangkan surga itu di bawahnya anhar di bawahnya ada sungai-sungai dan sungai-sungai yang di surga sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Muhammad ayat ke ya, ayat yang ke-15 dan seterusnya di dalamnya ada air tawar yang sangat jernih di dalamnya ada air yang mengalirkan susu yang sangat putih tidak pernah basi di sungai tersebut ada air yang mengalir berupa khomer yang tidak membuat keliang-keliang apalagi mabuk bagi peminumnya dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala lazatul syaribin sangat nikmat bagi orang-orang yang meminumnya dan juga ada sungai yang mengalirkan air berupa madu yang sudah musafah yang sudah disaring bersih dan apapun yang kita inginkan di surga maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah khawatir bagi ikhwas kalian yang di dunia ini ngidam-ngidam-ngidamkan istri empat gitu ya tidak pernah kecapaian asal nanti dimasukkan ke surga langsung dapat empat bahkan bisa lebih ya. maka tidak mahal bahwa uang yang kita keluarkan berapapun untuk ibadah haji maka tidak mahal kalau dibandingkan dengan balasan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Dan pula bahwa tidak usah pula khawatir bagi orang yang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah. Kemudian nanti ngitung-ngitung, wah harta saya berkurang sekian-sekian, modal saya berkurang berkurang sekian-sekian, tidak usah, tidak usah khawatir. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrati, fa innahuma yanfianil faqra, wa dhunuba kama yanfi al kiru al hadidi, wa zahbi wal fiddati, walaysa lil hajjati al mabrurati, sawabun ilal jannah. Lakukanlah haji dan umroh dalam waktu yang berdekatan. Karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan menghapus dosa sebagaimana al-kir menghilangkan karat besi, karat emas dan juga perak. Dan tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Namun yang akan mendapatkan balasan surga adalah hajinya haji yang mabrur. Dan haji yang mabrur adalah haji yang melakukannya ikhlas karena Allah dan mengharapkan balasan dari Allah dan di dalam melakukannya sesuai dengan manasik yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amal yang kedua yaitu memperbanyak melakukan puasa. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak berupa lafaz perintah. Namun inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Inilah berupa sunnah fi'liyah sebagaimana yang disampaikan oleh para istri beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu fit tisni al-ula min dzil hijjati wa salasati ayamin min kulli syahrin wa awalil isnaini min asy-syahri wal khamisi. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah SAW biasa berpuasa pada sembilan hari yang awal di bulan Dhul Hijjah Puasa tiga hari pada tiap bulannya dan puasa hari Senin dan Kamis yang ada di awal setiap bulannya. Jadi berarti Senin Kamis di awal bulan 2 ya tambah 3 di al-ayyamul baydha. Ini puasa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalau ada yang lebih kuat maka puasa yang lebih baik, lebih dicintai Allah yaitu puasa Daud ya puasa Daud. Ini di selain bulan-bulan yang khusus. Nah, bulan yang khusus adalah eh, sembilan hari yang awal bulan Zulhijjah, kemudian bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka di selainnya puasa yang terbagus adalah puasa Daud. Adapun pada 10 hari eh, 9 hari yang awal di bulan Zulhijjah, maka yang lebih bagus adalah puasa seluruhnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala falaisa fi saumi hadhi tis'ah karahatun. Maka puasa pada sembilan hari yang awal di bulan Zulhijjah ini tidaklah dimakruhkan. Artinya apa? Beliau ingin mengatakan bahwa puasa yang berurut-urutan, ya, berturut-turut di selain bulan yang khusus tadi, di selain hari yang khusus tadi itu adalah makruh. Anda misalnya kuat puasa di bulan Rojab sepenuhnya tanpa berselang, maka itu makruh. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, beliau mengatakan puasa yang berurutan 9 hari full di 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah maka tidak makruh. Bahkan kata beliau bal hiya mustahabbatun istihbaban syadidan. Bahkan ini merupakan satu yang sangat-sangat dianjurkan kata beliau rahimahullahu taala. Nah dari antara sembilan hari ini lebih-lebih lagi adalah puasa Arafah. Dalam hadis dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala dia mengatakan Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Faqal yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaan berpuasa pada hari Arafah. Maka beliau mengatakan puasa pada hari Arafah itu menjadikan sebab terhapuskannya dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan ini merupakan satu di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak kita hanya berpuasa satu hari namun bisa menjadi sebab ya terhapusnya dosa-dosa kita dua tahun. Oleh karena itu hendaklah ya kita kita senantiasa menghitung jangan sampai puasa Arafah lepas, ya hilang dari diri kita tahu-tahu eh sudah sembelian. Jangan sampai kita harus amati. Ya. Bahkan alhamdulillah seandainya mengamatinya bisa dari awal bulan Zulhijjah dengan melakukan puasa. Kemudian memperbanyak zikrullah dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil dan bertasbih. Maka untuk berzikir kepada Allah tidak usah kemudian nunggu kalau ada undangan Dikiran lagi dikir enggak ya. kapanpun kita berzikir karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wala dzikrullahi akbar dan sungguh kata Allah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkara yang akbar perkara yang paling besar dan bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan seluruh larangan yang kita tinggalkan itu dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Ini zikir yang sempurna. Ingat dalam hati, sambut dengan lisan dan action dengan perbuatan anggota badan. Ini zikir yang sempurna. Maka zikir ini bisa kita lakukan kapanpun. Bisa kita lakukan kapanpun dimanapun kita berada kecuali di tempat yang memang tidak mungkin untuk kita lakukan seperti di kamar mandi ya, seperti di WC selainnya maka bisa kita lakukan wa yadhkur smallahi fi ayyamin ma'lumat ya al-hajj 28 dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala pada beberapa hari yang telah ditentukan ya ayyamu ma'lumat maka ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yaitu ayyamul ashar 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah wa ayyamul ma'dudat dan beberapa hari yang terhitung yaitu ayyamut tasyrik ya hari-hari tasyrik maka kita diperken, diperintahkan untuk memperbanyak bertahmid, bertahlil, bertakbir, ya, bertasbih pada 13 hari di awal bulan Zulhijjah. 10 ya, hari ditambah 3 hari tasyrik. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, pada pada hari ini kata Rasulullah alaihi min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min al ayyam al-'ashr fa aktsiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Dalam lafaz yang lain fa aktsiru fihinna min at-tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir Ibnu Umar radhiyallahu taala menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid dan tasbih yang kalau kita kumpulkan menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Amal ini tidak akan bisa disamai kebaikannya kecuali oleh orang yang mengamalkan yang sama. Sebagaimana dalam hadis uh, riwayat Imam Muslim yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW demikian. Maka amalnya sangat mulia. Amal yang sangat mudah sangat ringan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan keringanan untuk mengucapkannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tatkala para sahabat Muhajirin mereka lapor kepada Rasulullah. Ya. Mereka orang-orang yang fakir ngiri kepada Rasulullah uh, ataupun laporkan kepada Rasulullah iri terhadap orang-orang yang kaya. Bukan iri kepada kekayaannya, bukan akan tapi iri kepada amal perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kaya dengan kekayaannya. Kalau kita semata-mata iri dengan orang kaya tidak boleh. Ya, semata-mata iri kepada orang yang kaya raya yang kedudukannya tinggi maka tidak boleh. Namun kalau kita iri kepada mereka karena mereka memanfaatkan kekayaannya, kedudukannya untuk beramal soleh boleh. Ini yang disebut dengan al-ghibtah maka ketika para sahabat muhajirin lapor kayak begitu, Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amal yang amal ini tidak akan bisa dikejar oleh orang yang sebelum dan sudahmu. Maka mereka bertanya, apa itu Rasulullah? Itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Nah, setelah mereka melakukan mengamalkan ini, orang-orang yang kaya tahu, wah oh, ini kok mengamalkan kayak itu. Mereka pun melakukannya. Maka orang-orang muhajirin yang mohon maaf yang eh, fakir tadi protes lagi Rasulullah. Mereka melakukan sebagaimana apa yang kami lakukan. Jadi kami kalah lagi amal solehnya. Maka Rasul mengatakan ya itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hambanya yang Allah kehendaki. Maka tidak bisa kemudian diayali lagi. Itu keutamaan Allah yang diberikan kepada mereka. Ya. Mereka Allah berikan kekayaan, harta yang banyak namun beramal dengan kekayaannya. Anda yang tidak punya harta banyak sudah juga beramal. Yang buruk adalah orang yang tidak punya harta benda, mohon maaf sudah kiri, tak mau beramal. Ataupun orang yang kaya raya namun juga tidak beramal soleh. Maka Anda tetap masih mendapatkan kebaikan dengan apa yang telah kalian lakukan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dua sahabat yang sangat mulia yaitu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma suatu ketika mereka di 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah keluar ke pasar. Ya. Untuk apa? Beli berambang, bawang, cabai? Bukan. Ternyata mereka hanya bukan hanya ya. Mereka di pasar tersebut berzikir dengan mengeraskan suaranya. Ya. Jadi mereka bertakbir memperdengarkan takbir kepada mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi ini boleh diucapkan mulai sejak awal bulan Zulhijjah. Dua orang ini kemudian ke pasar bertakbir, mengeraskan suara, maka kemudian orang-orang yang di pasar pun ikut-ikutan. Mereka bertakbir dengan sebab takbirnya kedua sahabat yang sangat mulia ini. Kemudian memperbanyak beristighfar Ya memperbanyak beristighfar. Belum ya, insyaallah. Memperbanyak beristighfar. Lebih-lebih lagi pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Selain kita puasa, kita pun isi dengan memperbanyak berzikir dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan mamin yaumin aktsaru min ayyu atikal ayyatikal fi 'abdan minan nari min yaumi arafata tidak ada satupun hari yang Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak untuk membebaskan memberikan gerasi kepada para hambanya dari neraka jahanam kecuali pada tanggal 9 bulan Zulhijjah itu hari Arafah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan pengampunan-pengampunan kepada orang-orang yang berdosa. Nah, maka kita diperintahkan untuk berbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah dan juga oleh para nabi sebelumnya yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sepintas ini bukan doa. Ya, sepintas ini bukanlah doa. Kenapa? Karena mana permohonan ya Allah, berikanlah aku ini itu tidak ada. Nah, kita ingat satu satu di antara adab kita berdoa adalah dengan menyebut sifat-sifat Allah dan dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang sangat indah maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya. Dan juga kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebut di dalam bacaan ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat uluhiyah, rububiyah dan bahkan asma wa sifatnya. Ya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifatnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku walau hamdu wa ala kulli qadir tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata tidak ada sekutu baginya yang hanya miliknya lah kerajaan yang sungguhnya dunia dan akhirat dan hanya miliknya lah pujian yang sempurna dan dia maha kuasa atas segala sesuatu kemudian melakukan sholat id dan melakukan sholat id ini sebagian ataupun jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Namun sebagian para ulama mengatakan wajib ya, sebagian para ulama mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib kifayah dan ada yang mengatakan wajib ain. Dan ini dalilnya banyak. Kemudian menyembelih hewan kurban. Yang terakhir menyembelih hewan kurban. Maka bagi siapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk bisa menyembelih hewan kurban, maka hendaklah berkurban. Ya, hendaklah berkurban. Yang uh, Ammar bin Yasir mengatakan man lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrubanna musallanna. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki namun tidak mau berkorban, maka tidak usah mendekat kepada tempat salat kami. Satu keluarga cukup satu. Namun seandainya satu keluarga hendak berkorban dua, tiga, empat dan seterusnya itu tentunya lebih baik. Yang Rasul mengatakan dalam e, hadisnya ketika beliau berkorban dua kibas dengan yang satunya beliau mengatakan Allah hadza anni wa an ahli ya Allah terimalah ini dariku dan dari keluargaku untuk nyembelih yang satunya lagi maka beliau mengatakan Allah taqabbal hadza anni wa an ummati lam yudhi ini adalah dariku dan dari umatku yang belum mampu untuk melakukan kurban.